yang sangat luar biasa dan insya Allah kita akan membahasnya pada waktu yang lain mengenai kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salam At-Tahawi rahimahullah taala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah kita terakhir menyelesaikan poin ke-88 permasalahan tentang takdir dan Insya Allah pagi hari ini kita masuk poin yang ke-90 pembahasan yang lainnya yaitu berkaitan dengan masalah doa-doa dan amalan-amalan yang bisa sampai ke orang mati. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات Doa-doa dan sodakoh dari orang hidup Hal itu bermanfaat bagi orang yang sudah mati Jadi doa-doa orang yang hidup dan sodakoh dari orang yang hidup Hal itu bermanfaat bagi orang yang mati Demikian dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi Rahimahullah Ta'ala Sebenarnya masalah ini masalah fikih tapi mempunyai keterkaitan dengan masalah akidah. Karena ada beberapa kelompok lain selain ahli sunnah wal jamaah yang mereka menyelisihi masalah ini sehingga walaupun masalah ini masalah fikih dimasukkan dalam masalah akidah. Seperti yang lalu ada masalah fikih yang dimasukkan ke dalam akidah. Apa itu? Masalah mengusap sepatu khuf. Mengusap sepatu khuf itu adalah masalah fikih tapi dimasukkan dalam bab akidah karena berkaitan dengan kelompok-kelompok yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Mengenai masalah ini telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim dan hadisnya sangat masyhur. Idza mata banu Adam in qata'a 'amaluhu illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu Apabila seorang anak Adam meninggal dunia Maka amalnya terputus Kecuali tiga perkara Yang pertama-tama Sodakoh jariah yang kedua ilmu yang bermanfaat Yang ketiga anak soleh yang mendoakan dia Di situ dikatakan kalau orang mati amalnya putus Kecuali tiga yang tidak putus Dan kita lihat ternyata tiga ini adalah hasil usaha orang tersebut sebelum mati Ketiga-tiganya adalah hasil usaha orang itu sebelum mati yang pertama-tama sodakoh jariah Yang dimaksud sodakoh jariah Sodakoh yang mengalir pahalanya Terus menerus dan tidak terputus Yang pahalanya mengalir terus tidak terputus Kenapa? Karena bendanya itu ada terus menerus dan dimanfaatkan Itu namanya sodakoh jariah Jadi bendanya itu ada terus menerus Dan bendanya itu dimanfaatkan seperti apa? Seperti wakaf untuk masjid, bangun masjid. Bahkan bangun masjid bukan hanya bangun masjid secara penuh semuanya, tapi juga ikut patungan bangun masjid. Karena ada riwayat yang menyatakan orang yang ikut patungan bangun masjid walau walau eh, walaupun seperti rumah burung Artinya walaupun dia itu ikut patungannya kecil seperti bangun rumahnya burung. Walaupun ikut seperti itu maka dia mendapat bagian. Atau juga seperti bangun sekolahan. Sekolahan yang mana dia meninggal sekolahnya masih ada. Atau juga wakaf berupa mushaf Al-Qur'an diwakafkan untuk dibaca. Dia meninggal dunia pahalanya masih terus mengalir atau juga termasuk bikin sumur bikin sumur ya sumur sumur ini penting ya untuk air minum kemudian juga untuk wudhu untuk mandi dan yang lain-lainnya bangun sumur itu juga termasuk soda sedekah jariah dan yang lain-lainnya kemudian au ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu yang bermanfaat. Dia mengajarkan ilmu dan kemudian ilmunya itu diikuti oleh orang-orang. Maka walaupun dia mati, dia tetap mendapat kiriman pahala terus. Mendapat kiriman pahala terus, tidak berhenti pahalanya. Karena itu ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, orang yang paling beruntung adalah orang yang mengajarkan ilmu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "La an yahdi allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kalau sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, maka hal itu lebih baik bagimu daripada onta-onta merah, harta yang berlipat ganda. Kemudian juga beliau bersabda, ada dallu 'alal khair kafa'ilih." Orang yang menunjukkan kepada kebaikan Maka dia mendapat pahala seperti yang melakukan kebaikan itu Dan seterusnya Sangat banyak dalil-dalil seperti itu Karena itu yang paling banyak pahalanya Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua umat manusia ini dapat hidayah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak usah ngirim pahala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau otomatis dapat pahala. Karena beliau adalah sumbernya, beliau adalah pelopornya tanpa mengurangi pahala orang lain. Ilmu yang bermanfaat. Dia mengajarkan akidah, PK atau yang lainnya. <clears throat> Kemudian juga termasuk nulis buku. Nulis buku juga ilmu bermanfaat atau juga buletin dan yang lain-lainnya. Itu semua adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga awwaladin salihin yad'u lahu atau anak soleh yang mendoakan dia. Seorang laki-laki dengan perempuan menikah. Nikah tujuannya untuk menjaga diri dan untuk supaya punya anak. Punya anak yang baik, dididik dengan pendidikan yang baik dan anak merupakan hasil usaha orang tua. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menyatakan hadza haditsun hasanun sahihun yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna athyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum sesungguhnya yang paling baik daripada yang kamu makan itu adalah hasil usahamu dan sesungguhnya anak-anakmu adalah termasuk hasil usahamu. Jadi paling baik adalah makan dari hasil usaha. Dan termasuk anak kita adalah hasil usaha kita. Anak anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Doa orang lain saja sampai kepada orang lain sesama muslim. Apalagi doa antara antara anak dengan orang tuanya tentu lebih sampai lagi. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain ada kalanya orang tua itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi derajat yang cukup tinggi di surga nanti. Kemudian orang tua itu bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, anna li hadza?" Ya Allah, saya dapat dari mana ini? Saya mendapat pahala yang banyak ini dari mana? Saya mendapat derajat yang tinggi ini dari mana ya Allah? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala "Istighfari waladika mim ba'dik mim ba'dik. Ini adalah berkat istighfar anakmu sepeninggalmu. Ini adalah berkat istighfar anakmu sepeninggalmu. Kamu dulu mati, anakmu selalu mendoakan kamu. Masya Allah, orang tua senang sekali mendapat kiriman seperti itu. Ini tentang penjelasan hadis tersebut. Kemudian Al-Imam At-Tahawi mengatakan doa orang hidup dan sodakoh orang hidup bermanfaat bagi orang mati. Ini juga jelas dalilnya seperti di dalam surat al Hashr ayat nomor 8 sampai 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang itu berdoa, "Ya rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman." Mendoakan orang lain, mendoakan orang mati. Lebih khusus kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlaku kepada siapapun yang penting dia orang-orang yang beriman. Di situ ada tiga perkara yang bermanfaat untuk mayit. Pertama-tama apa tadi? Sodakoh jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah apakah sampai atau tidak kepada orang mati? Nah, ini khilaf. Ini hilaf. Mari kita lihat bagaimana pendapat para ulama tentang hilaf ini. Yang menjadi sumber khilaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah dan tidak ada bagi seseorang itu kecuali apa yang dia usahakan saja. Dan tidak ada bagi seseorang itu kecuali apa yang dia usahakan saja. Ini ayatnya. Terjadi perbedaan pendapat tentang memahami ayat ini. Ada yang mengatakan dari ayat ini tidak bermanfaat bagi mayit sedikit pun kecuali amalnya dia saja. Titik dasarnya ini. Pokoknya selain amalnya dia nggak ada manfaatnya. Dasarnya ini wa allaisa salim insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang kecuali apa yang dia usahakan saja. Kemudian ada pendapat yang lainnya. Yang lainnya mengatakan semua amal apapun ditujukan untuk orang mati sampai amal apapun tanpa kecuali ditujukan untuk orang mati sampai ya, segala macam termasuk kita nyewa orang untuk ngaji Quran nyewa orang diberi bayaran. Kemudian pahalanya diberikan kepada orang mati sampai seperti itu. <clears throat> nyewa, jadi sewa, borongan. Sewa berapa? Walhasil pokoknya mereka tidak memberikan batasan. Apapun yang diberikan orang mati sampai. Tapi nggak ada dasarnya. Tidak ada dalilnya. Bahkan mereka cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang fitnah menyimpang dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi pendapat yang pertengahan. Mereka mengatakan amal-amal yang sampai kepada orang mati adalah amal-amal yang ada dalilnya bahwa hal itu sampai kepada orang mati. Jadi berpegang kepada dalil saja. Kalau dalil menyatakan sampai, kita juga menyatakan sampai. Kalau nggak ada dalilnya, sudah diam aja, tawakuf. Rasulullah mendiamkan, kita mendiamkan. Para sahabat mendiamkan, kita mendiamkan. Ini sikap yang bijak. Kita tidak melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dan inilah pendapat yang benar. Ini pendapat yang benar, pendapat yang rojih bahwa amal-amal orang hidup bisa sampai kepada orang mati kalau memang ada dalilnya bahwa hal itu sampai kepada orang mati. Apa yang ada dalilnya? Yang ada dalilnya ya tadi itu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan dia. Kemudian juga doa-doa dan istighfar-istighfar secara umum dari siapapun. Yang penting sesama muslim sampai. Dalilnya Al-Hasyr tadi والذين شاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Kemudian juga di dalam surat Muhammad ayat nomor 19 wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat dan mintalah ampun atas dosamu dan juga minta ampun untuk mukminin dan mukminat umum hidup atau yang mati. Kemudian juga yang ada dalilnya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di samping kuburan itu. Ini diriwayatkan melalui jalan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala dan diriwayatkan oleh Abu Dawud serta Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Setelah beliau selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di samping kuburan itu dan beliau mengatakan, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu fa innahu yus'al. Mintakanlah kepada Allah ampunan untuk saudaramu ini, mintakan pula kepada Allah ketetapan untuk dia karena dia akan ditanya. Didoakan. Jadi kalau ada orang habis dikubur itu baru dikubur, kita doakan. Doa yang paling prinsip itu dua, memintakan ampunan dan memintakan ketetapan. Itu doanya yang paling gampang diucapkan Allahumma ufir lahu Allahumma tabithu, Allahumma firlahu, Allahumma tabithu. Diulang-ulang. Kalau orang perempuan Allahumma firlaha Allahumma tabbitha Allahumma firlaha Allahumma tabbitha Ya Allah ampuni dia, berilah dia ketetapan. Maksudnya ketetapan supaya dia bisa menjawab pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir. Kemudian juga ketika ada jenazah disolati, apa isinya solat itu? Doa. Doa, sholat doa, mendoakan orang mati. Demikian pula yang ada dalilnya adalah sodakoh. Sodakoh. Seperti ucapan ah, Imam At-Tahawi tadi itu. Bermanfaat untuk orang mati, sodakoh. Disebutkan dalam beberapa hadis diantaranya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW menceritakan tentang ibunya Ibunya baru saja meninggal dunia dan dia mengatakan ya Rasulullah, inna ummi matat walau takallamat la tasaddaqat afa atasaddaqu anha. Ya Allah, ya Rasulullah, ibuku tiba-tiba meninggal dunia mendadak. Saya yakin kalau ibuku itu bisa berbicara saat itu, maka ibuku itu akan wasiat supaya sodako. Kepingin sedekah ibuku. Apakah boleh ya Rasulullah Aku sodakoh untuk ibuku yang sudah mati itu Kata beliau Naam, boleh Silahkan kamu sodakoh untuk ibumu yang sudah mati Jadi sodakoh diniatkan untuk orang mati Sampai Demikian pula sodakoh Kemudian sodakoh ini apakah hanya dari anak untuk orang tuanya saja Ini khilaf Jumhur ulama Mayoritas ulama mengatakan Sampai dari orang muslim kepada orang muslim, tidak harus dari anak kepada orang tua. Itu jumhur ulama. Jumhur ulama termasuk yang dikatakan oleh al-Imam At-Tahawi umum. Tapi sebagian dari ulama yang lain mengatakan khusus dari anak kepada orang tua. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Tapi jumhur ulama mengatakan sampai sesama muslim sampai. Kemudian di antara yang sampai pula berdasarkan dalil adalah haji. Haji ya, termasuk umroh. Haji atau umroh untuk orang mati, namanya ini haji atau umroh badal. Dengan catatan yang menghajikan atau yang mengumrohkan itu sudah pernah haji dan sudah pernah umroh. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat sahih Abu Dawud, Ibnu Majah dan juga Ibnu Khuzaimah tentang hadit yang terjadi kepada seorang sahabat nama hadit yang kisah tentang subrumah, kisah tentang subrumah. Waktu itu Rasulullah SAW mendengar ada seorang menghajikan subrumah, lebih ke an subrumah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku menghajikan subrumah. Lalu Rasulullah tanya, siapa subrumah itu? Dia jawab, akunli li au qaribun li, saudaraku atau kerabatku. Lalu Rasulullah tanya, hajat ta'an nafsik? Apakah kamu sudah pernah haji untuk dirimu sendiri? Oh lala, saya belum pernah ya Rasulullah, belum pernah haji ini haji yang pertama kali. Lalu beliau mengatakan hujja'an nafsik nasik, an syubhuma. Kalau gitu kamu haji dulu untuk dirimu sendiri. Setelah itu yang kedua nanti haji untuk syubhuma tidak apa-apa. Demikian pula tentang seorang wanita yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang masalah haji untuk ibunya. Dia ingin menghajikan ibunya. Kata dia, "Ya Rasulullah, adrakat ummi al hafaridat al-hajj wa lam tahud afa hujju anha?" Ya Rasulullah, telah datang perintah haji, namun ibuku belum haji. Apakah aku boleh haji untuk ibuku? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am haji an ummik." Boleh, silakan kamu haji untuk ibumu. Ya. Jadi apa saja tadi yang sampai? Apa? Doa, istighfar, sodako, haji dan umroh. Itu yang ada dalilnya. Kemudian juga yang tiga tadi ya, sodako jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dia. Berarti dalil-dalil ini adalah perkecualian dari ayat surat An-Najm 39. Wa alaihissalim insani illa masaat. Tidak ada bagi seseorang itu kecuali apa yang dia usahakan saja. Ini umum lalu diperkecualikan yang telah dibolehkan dan dinyatakan sampai oleh Rasulullah sallallahu Terus bagaimana kalau kita baca Quran lalu diniatkan pahalanya untuk orang mati? Sampai apa tidak? Kalau baca Quran diniatkan pahala sampai ke orang mati, memang dalil tidak ada. Dalilnya tidak ada. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan sampai, sebagian mengatakan tidak sampai. Dan solusi paling baik adalah kita kembali kepada dalil Yang ada dalilnya saja Justru Madhab yang mengatakan sampai Dan cenderung memperluas masalah ini Adalah madhab Hambali dan Hanafi Hambali dan Hanafi Semua yang ditujukan untuk orang mati Daripada amal soleh Itu sampai kita ngaji niatnya pahala diberikan orang mati sampai. Madhab Hambali dan Hanafi Dalilnya apa? Tidak punya dalil Dalilnya adalah kias Kias, kias itu analog Apa kiasnya? Kalau saya kalau kita masih hidup Ya, saya punya uang, saya kasihkan kamu, boleh tidak? Boleh apa enggak? Boleh. Ketika orang masih hidup, semua yang dia miliki diberikan orang lain, boleh apa enggak? Boleh. Lalu dikiaskan kepada mati juga gitu. Saya kepingin memberikan kepada dia apa? Diberikan apa saja sampai kias. Tapi ditentang oleh yang lainnya, nggak ada. Kias dalam ibadah itu nggak ada. Karena ibadah itu harus ada dalilnya. Al aslu fil ibadati al hadru. Hukum asal ibadah adalah haram. Ibadah itu haram, nggak boleh ibadah. Kecuali yang ada dalilnya baru boleh kita ibadah. Sehingga ada hadis yang berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, nggak ada perintahnya, nggak ada ajarannya, maka amalannya tertolak. Dan yang mengatakan tidak sampai kecuali yang ada dalilnya saja, itu justru malah madhab Syafi'i dan Maliki. Syafi'i, madhab Syafi'i itu tidak sampai. Ihda'u tawabil qira'ah lil mayyit la yasil menghadiahkan bacaan Quran untuk orang mati itu tidak sampai. Seperti itu. Terus bagaimana solusinya? Tapi ada solusinya. Solusinya kalau kita ingin menghadiahkan kepada orang mati apapun daripada amal soleh, ada. Solusinya adalah doa. Tadi kan ada doa kan yang pertama-tama doa. Bagaimana caranya? Misalnya kita selesai baca Quran, lalu kita berdoa, Allahumma ja'al mithla tawabi ila fulan ma qara'tuhu min kitabik. Ya Allah, Jadikanlah seperti pahalaku baca Quran ini untuk si fulan. Doa boleh enggak? Kalau doa boleh enggak ada khilaf. Ya Allah, jadikanlah untuk si fulan itu seperti pahalaku baca Quran. Jadi bukan dihadiahkan ke dia, tapi kita berdoa mudah-mudahan si fulan juga mendapatkan pahala seperti pahala membaca Al-Qur'an ini. Jadi itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang poin yang nomor ke-89 bahwa doa dan sedekah dari orang hidup itu sampai dan bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Jadi tujuan Imam At-Tahawi ini membantah kelompok-kelompok yang salah dalam memahami ayat tadi itu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a dan biasanya itu cenderung kepada kelompok Mu'tazilah yang memakai akal akalan saja, kaum rasionalis. Ya, dibantah dengan akidah ini, poin nomor ini. Kemudian yang berikutnya, poin yang nomor ke-90. Qala imam At-Tahawi rahimahullahu taala, wallahu taala yastajibud da'wat wa yaqdil hajat. Dan Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa dan menunaikan hajat-hajat. Ya, ini berarti bicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada faedahnya. Faedahnya membantah kelompok-kelompok yang mengatakan tidak perlu berdoa. Kita pasrah saja, tidak perlu berdoa, tidak usah doa, pasrah saja. Dibantah dengan ini, doa itu perlu. Bahkan doa itu dianjurkan Bahkan doa itu adalah ibadah Dan Allah mengabulkan doa-doa Orang doa itu nggak sia-sia Bahkan Allah marah Kalau orang tidak berdoa Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi poin ke-90 ini Berbicara tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengabulkan doa-doa Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186 Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku maka jawablah bahwa sesungguhnya aku adalah maha dekat aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa Allah mengabulkan doa Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60 dan Allah memerintahkan supaya kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastaghfiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayat yang sangat indah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Jadi Allah memerintahkan kita berdoa dan Allah langsung yang jawab bahwa Allah mengabulkan doa. Antum melihat itu susunan ayatnya, ud'uni astajib lakum, langsung. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Tidak ada kata sambung fa astajib, as astajib atau yang lainnya, tidak ada, langsung. Bahkan Allah mengancam sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku Maksudnya adalah orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau meminta, maka aku akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi Allah mengatakan kalau orang tidak mau doa kepada Allah, tidak mau minta, itu orang sombong, orang sombong. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yas'alillah yaghdab alaihi barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah maka Allah marah kepadanya kalau kita nggak mau doa kepada Allah malah Allah itu marah subhanallah ya Allah itu indah kita nggak doa marah kita berdoa diberi permintaan kita kemudian doa adalah ibadah sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi Ibnu Majah At-Tirmidzi menyatakan hasanun sahihun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a al ibadah doa adalah ibadah doa itu ibadah jadi kita berdoa berarti kita beribadah karena ketika seorang berdoa, dia meyakini kelemahan dirinya dan dia meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ketika berdoa dia itu khusyuk. Biasanya orang itu kalau sholat kadang nggak khusyuk. Sholat kadang nggak khusyuk, pikirannya kesana kemari. Tapi giliran doa khusyuk apa enggak? Khusyuk. Karena dia merasa dia butuh kepada Allah, dia butuh. Itulah ibadah. Karena doa adalah ibadah, maka kita dilarang berdoa minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Jin 18 wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah jangan kamu berdoa kepada yang lain bersama-sama Allah jangan menyekutukan Allah dalam doa dan banyak ayat seperti itu bahkan Allah mengatakan orang yang minta-minta kepada selain Allah itu adalah orang yang paling tersesat dan tidak ada orang lebih tersesat dari dia. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Dan tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa minta kepada selain Allah karena yang selain Allah itu tidak akan bisa mengabulkan doanya sampai kiamat. Jadi orang yang paling bodoh, paling sesat kalau dia minta kepada selain Allah. Yang selain Allah sama dengan kita. Sama dengan kita. Percuma tidak akan bisa, tidak akan mampu mengabulkan doa-doa kita. Kemudian doa oleh para ulama dibagi menjadi dua, macam-macam doa ada dua yang pertama-tama adalah doa ibadah. Doa ibadah. Doa ibadah ini adalah semua ibadah kita itu namanya adalah doa. Ketika kita berzikir subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita ketika kita baca Al-Qur'an, ketika kita sholat semua itu adalah doa. Tapi doa ibadah umum sekali. Kemudian yang kedua lebih khusus adalah doa masalah. Doa berupa permintaan kita minta kepada Allah. Ya Allah ampunilah hamba, sayangilah hamba, berilah hamba rezeki dan seterusnya. Itu adalah doa permintaan. Kemudian ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Allah tadi kan janji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Lalu ada orang mengatakan, saya sudah berdoa kepada Allah, tapi kenapa tidak dikabulkan? Saya sudah berdoa kepada Allah Ramadan kemarin satu bulan penuh. Malam lalu terpon berdoa lagi, tapi kenapa oleh Allah tidak dikabulkan? Maka jawabannya bukan Allah mengingkari janjinya. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Ketika seseorang berdoa dan doanya tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, bisa jadi orang itu melakukan penghalang-penghalang dikabulkan doa. Ya. Bisa jadi dia melakukan penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Apa itu penghalang-penghalangnya? Di antaranya mungkin dia doanya itu enggak serius, enggak khusyuk. Ya, doa tapi hatinya lalai, enggak khusyuk, enggak serius, enggak sungguh-sungguh, tidak fokus seperti itu. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang qalbin ghafilin lahin, hati yang lalai, yang tidak khusyuk, nggak fokus. Atau bisa jadi juga dia mengkonsumsi yang haram. Dia makan sesuatu yang haram, termasuk penghalang dikabulkan doa. Sebagaimana seorang yang dia banyak melakukan ibadah, haji, jihad, umroh dan yang lain-lainnya, kemudian dia mengangkat tangannya menyebut-nyebut nama Allah ya Rob ya Rob ya Rob tapi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yastajabu makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram gizi yang masuk dalam tubuhnya haram bagaimana mungkin doanya dikabulkan atau juga mungkin dia berdoa dengan doa yang mengandung unsur dosa atau doa yang mengandung unsur pemutusan tali silaturahim, penghalang-penghalang doa. Atau juga kita harus husnudzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Allah lebih tahu tentang maslahat kita. Doa kita oleh Allah tidak dikabulkan sekarang, nanti saja ditunda. Atau tidak diberikan di dunia tapi diberikan di akhirat atau doa kita itu tidak diberikan permintaan kita tapi oleh Allah dipergunakan untuk menolak bala. Jadi nggak ada doa yang ditolak. Jadi benar-benar terbukti udhuni astajib lakum. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat at tirmidzi dengan sanad yang sahih. <coughs> Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah ihda Tiada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur pemutusan tali silaturahim melainkan pasti Allah mengabulkan doanya dengan salah satu dari tiga kemungkinan. Tidak ada unsur dosa ya. Unsur dosa seperti apa? Misalnya seperti orang ketika itu mungkin dia akan mencuri Ya berdoa dulu ya Allah, mudah-mudahan saya nanti kalau mencuri tidak ketahuan. Nah ini mengandung unsur dosa, tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi malam mau mencuri tahajud dulu. Atau mengandung unsur pemutusan tali silaturahim. Pemutusan tali silaturahim. Termasuk unsur dosa itu ketika seorang anaknya ikut acara-acara mungkar, kalau dulu itu acara api ya, Akademi Fantasi. Ibunya tahajud doa ya Allah mudah-mudahan anakku menang juara satu afi. Nah ini doa mengandung unsur dosa. Ya. Mudah-mudahan anakku menang jadi model prakawati. Nah, itu unsur dosa nggak dikabulkan. Yang kedua mengandung unsur pemutusan tali silaturahim. Ya Allah mudah-mudahan kakakku celaka, adikku celaka, ibuku bapakku anak benar dilarang. Silaturahim disambung bukan diputuskan. Selama tidak mengandung unsur dosa dan pemutusan tali silaturahim, pasti Allah mengabulkan doanya dengan salah satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, imma an yu'ajjala an yu'ajjila dakwatahu. Oleh Allah disegerakan, dikabulkan di dunia. Disegerakan, dikabulkan di dunia cepat atau lambat. Mungkin sekarang dikabulkan, mungkin besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, yang jelas dikabulkan di dunia. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Nabi Ayub alaihi salam ketika sakit itu berdoa kepada Allah minta sembuh. Rabbi ini masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Dikabulkannya berapa tahun doanya? Disebutkan dalam hadis 7 tahun kemudian baru dikabulkan. 7 tahun kemudian. Allah tahu masalah hatinya. Dikabulkan ya, cepat atau lambat. Yang kedua, wa imma an ya-, yu'akhkhiraha lahu. Wa imma an yaddakhiraha ya, yaddakhiraha ila yaumil qiyamah. Yang kedua, doanya itu oleh Allah disimpan. Disimpan sampai hari kiamat. Tidak dikabulkan di dunia, tapi diberikan oleh Allah di akhirat. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Yang ketiga, Doa itu dipergunakan untuk menolak keburukan yang setimpal dengan doa itu. Jadi misalnya dia minta harta, minta diberi oleh Allah rumah, diberi mobil. Allah tidak mengabulkan rumah dengan mobil, tapi doanya dipergunakan untuk menolak balak. Ada balak mau turun ke dia, ditabrak oleh doanya. Ketika terjadi tabrakan antara balak dengan doa, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ketika tabrakan balak dengan doa, ternyata yang lebih kuat adalah doanya. Maka balaknya kalah, nggak jadi turun. Yang kedua, ternyata yang lebih kuat adalah balaknya. Kuat dia, tabrakan, doanya kalah. Balaknya tetap turun, tapi turunnya ringan. Karena sudah ditabrak oleh doanya. Kan keras ya, tabrak. Jadi turunnya pelan. Jadi tabrak. Kemudian yang ketiga, sama-sama kuatnya. Doa dengan balak sama-sama kuat, maka dia bergumul di antara langit dan bumi, kuat-kuatan terus. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Doa dikabulkan oleh Allah semuanya. Karena itu tidak benar, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau orang mengatakan tidak perlu doa. Kan telah ditakdirkan Allah, tidak perlu doa. Perlu doa itu Bahkan disebutkan dalam hadis la yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Doa punya kekuatan dan ini tampak sekali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat ada orang datang langsung bilang ya Rasulullah di daerah saya tidak hujan, doakan supaya hujan. Langsung Rasulullah angkat tangan berdoa. Langsung mendung, langsung hujan. Kemudian ternyata hujan terus sampai seminggu. Lalu orang itu atau orang lain datang, "Ya Rasulullah, hujannya terus semuanya rusak. Doakan supaya Allah nahan hujan." Rasulullah doa lagi supaya hujan ditahan. Langsung berhenti hujannya. Subhanallah. Jadi ada ada faedahnya berdoa. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berbicara panjang lebar masalah ini dengan pembicaraan yang sangat bagus sekali di dalam kitabnya ada wadawa itu beliau bicara panjang lebar masalah doa. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Allah itu malu kalau ada orang berdoa lalu doanya tidak dikabulkan. Ngangkat tangan berdoa. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis sahih ya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum rabb tabaraka wa ta'ala hayyun karimun." yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Rabbmu yang maha suci lagi maha tinggi itu hayyun karimun. Ini berbeda ya antara hayyun dengan hayyun berbeda. Karena ini ada yang mengatakan hayyun. Kalau hayyun itu maha hidup, ya hayyu ya qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum. Kalau ini hayyun, Allah itu maha malu, maha malu. Karimun untuk diterjemahkan bahasa Indonesia maha mulia, Bahasa yang lebih tepat karim itu maha dermawan. Jadi karim dengan Jawat itu hampir mirip karim. Kalau ada orang loman itu namanya karim. Karim. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha malu Lagi maha dermawan Dia malu kepada hambanya Apabila hamba itu mengangkat kedua tangannya Meminta kepadanya Lalu kedua tangan itu dikembalikan Dalam keadaan kosong hampa Allah malu Jadi kalau ada orang berdoa Mengangkat tangan <clears throat> Allah malu kalau tidak mengabulkan doanya Malu Ini juga diantara fadilah mengangkat tangan Tapi tentu saja Di tempat-tempat yang disyariatkan Atau tidak dilarang mengangkat tangan yang dilarang angkat tangan di dalam sholat ketika sujud tidak boleh angkat tangan. Ketika tasyahud akhir itu doa, tapi tidak boleh angkat tangan. Kemudian juga selesai sholat fardu itu hilaf di kalangan ulama. Yang jelas boleh angkat tangan sekali-kali. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang dikabulkan doa. Ada waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang mustajab apabila kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu dan keadaan-keadaan itu saya sebutkan secara global semuanya ada dalilnya. Yang pertama-tama adalah pada malam Lailatul Qadar mustajab. Yang kedua adalah pada malam hari terutama sepertiga malam terakhir Doa mustajab Allah turun ke langit dunia Kemudian yang ketiga Setiap selesai sholat lima waktu Jadi selesai sholat lima waktu doa mustajab Selesai sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya Doa mustajab Kemudian yang keempat Antara azan dan komat Antara adhan dan komat kalau di masjid, kalau di rumah antara sholat qobliyah dengan sholat wajib. Kemudian di antaranya pula tiap-tiap selesai adzan, selesai adzan itu doa mustajab. Di samping berdoa dengan doa yang telah diajarkan, Allahumma rabbah hadi da'wati tamma dan seterusnya, kemudian doa juga doa secara umum. Kemudian yang berikutnya lagi adalah berdoa ketika turun hujan. Itu adalah mustajab. Kemudian termasuk yang mustajab lagi ketika berada di medan perang, ketika berkecamuk perang. Kemudian yang berikutnya lagi pada hari Jumat. Pada hari Jumat dan pendapat yang rojih yaitu setelah sholat asar sampai maghrib hari Jumat dan ketika khotib naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Kemudian juga termasuk yang mustajab pula adalah ketika meminum air zam-zam. Minum air zam-zam itu doa mustajab sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Kemudian yang berikutnya lagi dalam sujud sujud berdoa. Kemudian yang mustajab lagi juga ketika terjaga di malam hari. Ketika terjaga ya, ketika ngelilir. La ilaha illallah wal wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar doa mustajab. Kemudian yang mustajab pula adalah ketika orang tidur dalam keadaan berwudhu, punya wudhu. Kemudian dia bangun malam hari lalu berdoa setelah bangun tidur, itu mustajab. Disebutkan di dalam hadis sahih. Kemudian termasuk yang mustajab pula adalah berdoa ketika kita mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu mustajab kalau kita doa sambil baca itu. Doanya Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian termasuk yang mustajab pula adalah berdoa setelah ada orang mati. Jadi begitu ada orang mati ya, orang baru mati di depan kita, itu doa mustajab. Karena itu kita tidak boleh mengucapkan yang buruk-buruk karena doa kita diaminkan oleh malaikat. Terutama ketika orang baru mati dan matanya dipejamkan. Itu mustajab. Kemudian termasuk doa yang mustajab pula adalah pada tasyahud akhir. Setelah selesai doa-doa tasyahud, maka doa bebas segala macam mustajab. Termasuk yang mustajab pula adalah ketika kita berdoa membawa al-ismul adzam, membawa nama Allah yang paling agung. Yang mana kalau kita berdoa dengan membawa nama itu Doa kita dikabulkan Kalau kita meminta, permintaan kita diberikan Apa al ismul agdom itu? banyak pendapat. Ada yang mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah itu Ismul Azam. Ada yang mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ada yang mengatakan ya Hayyu, ya Qayyum. Ada eh, yang mengatakan ya Dzal Jalali wal Ikram. Kemudian juga ada ada hadis-hadis yang secara khusus disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka bi an yashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah dia berdoa dengan al-ismul azam dikabulkan. Itu ada di akhir dari kitab Bulughul Maram tentang doa. Kemudian yang berikutnya lagi, doa yang mustajab adalah doa seorang muslim kepada sesama muslim dalam keadaan yang didoakan itu tidak tahu. Bintah di itu. Jadi kita doakan orang lain yang didoakan itu tidak tahu, itu mustajab. Bahkan di atas kita ada malaikat yang mengatakan amin walakamit lazalik. Semoga dikabulkan dan semoga kamu juga mendapatkan yang seperti itu. Termasuk yang mustajab pula adalah doa pada hari Arafah. Hari Arafah itu doa yang terbaik. Kemudian yang mustajab pula adalah berdoa pada bulan Ramadan, mustajab bulan Ramadan. Kemudian juga yang mustajab pula berdoa ketika kaum muslimin berkumpul di majlis zikir. majlis zikir maksudnya majlis ingat Allah. Pengajian ini majlis zikir. Atau ketika kumpul di masjid, tentu mereka berzikir di masjid. Kemudian juga termasuk yang mustajab pula adalah doa ketika orang terkena musibah. Dia mengucapkan Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu mustajab. Termasuk yang mustajab pula adalah ketika di dalam hati kita ada dorongan yang kuat sangat ingin berdoa dan benar-benar kita khusyuk serta fokus ketika doa. Jadi ketika ada dorongan kepingin doa, jangan ditahan, ungkapkan dengan khusyuk, dengan fokus. Karena itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala tidak terlalu memikirkan dikabulkannya doa. Yang beliau pikirkan adalah keinginan berdoa. Begitu ada keinginan, berarti itu mustajab. Termasuk yang mustajab pula adalah doa orang yang teraniaya, mendoakan orang yang menganiayanya. Termasuk yang mustajab pula adalah doa orang tua untuk anak Baik doa kebaikan atau doa keburukan Mustajab Kalau anaknya itu anak yang ganyang Orang tuanya mendoakan keburukan Mustajab Kemudian yang mustajab pula adalah doa musafir Doa musafir Musafir Kemudian yang mustajab pula adalah doa orang berpuasa ketika hendak berbuka dan ketika sedang berbuka. Kemudian yang mustajab pula adalah doa ulmutor, doa orang yang terjepit. Orang terjepit ya, kepepet. Dia naik perahu kapal laut, kapalnya mau tenggelam. Dia berdoa, kabulkan oleh Allah. Kemudian termasuk doa yang mustajab pula adalah doa pemimpin yang adil. Termasuk yang mustajab pula doa anak yang berbakti untuk orang tuanya. Untuk kedua orang tuanya. Termasuk yang mustajab pula adalah doa selesai wudhu dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk yang mustajab pula adalah doa setelah melempar jumroh, jumroh ular dan jumroh musto. Ada tiga ya. Yang ketiga akobah. Yang ada riwayatnya itu jumroh ular dan musto. Kemudian yang mustajab pula adalah berdoa di dalam Ka'bah. Di dalamnya Ka'bah doa mustajab. Dan kita sekarang bisa masuk dalamnya Ka'bah. Bagaimana caranya? Sholat di Hijir, Hijir yang disebut dengan Hijir Ismail itu adalah Ka'bah. Yang dulu bangunannya Ka'bah, lalu di model seperti itu karena kekurangan dana. Lalu oleh Rasulullah dibiarkan karena khawatir fitnah. Tapi Hijir Ismail tidak semuanya masuk bagian Ka'bah. Yang masuk bagian Ka'bah itu hanya enam hasta yang dekat dengan Ka'bah. Enam hasta di depannya Ka'bah. Jadi kita sholat di situ berarti sholat di dalam Ka'bah. Doa di situ berarti doa di dalamnya Ka'bah mustajab. Kemudian termasuk yang mustajab pula berdoa ketika sa'i di sofa dan marwah. Kemudian juga berdoa ketika di al masharil Haram. al masharil Haram itu antara Muzdalifah dengan Mina. Ini bagi orang haji. Dan intinya seorang mukmin itu harus selalu berdoa kapanpun dan dimanapun doanya mustajab, terutama di tempat-tempat yang telah disebutkan tadi itu lebih mustajab lagi. Kemudian ikhwan warahmatullahi wabarakatuh, ada juga adab berdoa. Beberapa adab berdoa supaya doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab berdoa adalah pertama-tama ikhlas ikhlas ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah sebelum berdoa itu memuji-muji Allah, kemudian bersolawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, dan juga menutup doanya dengan hal itu. Minimal mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Lalu ditutup Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Walhamdulillah rabbil alamin Minimal Semakin pandai memuji Semakin hebat Kemudian diantara adab Doa supaya dikabulkan Allah adalah Bersungguh-sungguh Dan yakin doa kita dikabulkan Yakin mantap Jangan setengah-setengah Dan benar-benar fokus dalam doanya itu Yang jelas yang positif doanya Kemudian di antara adab supaya doa kita dikabulkan oleh Allah adalah al-ilhah. Al-ilhah itu kalau bahasa Jawanya itu ngotot. Mintanya kepada Allah sambil ngotot. Apa bahasa Indonesia ngotot itu? Apa? Bukan memaksa, kalau memaksa itu tidak cocok. Kalau memaksa itu makso, dipaksa. Kalau ngotot itu lain, bukan maksa. Apa yang tepat? Apa? Optimis lain, bukan. Apa? Mendesak. Enggak, lain. Mendesak itu mepet, dipepet. Lain. Mepet sama ngotot lain. Yang pas apa? Terus menerus, ya. Cuman itu pakai ilmu gatuk itu. Gatuk-gatuk kan. Jadi tidak ada bahasa Indonesia-nya. Berarti kosakata bahasa Jawa lebih lengkap dari kosakata bahasa Indonesia. Jadi saya ngotot. Ngotot itu maksudnya begini Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob itu maksudnya ngotot. Ya, ya Dzal Jalal Ikram, ya Dzal Jalal Ikram, ya Dzal Jalal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, itu namanya ngotot. Ngotot tapi tidak terburu-buru minta dikabulkan cepat-cepat. Jadi bukan gitu maksudnya. Jadi ngotot artinya benar-benar meminta, amat sangat mengharapkan, tapi kita juga tidak minta dicepat-cepatkan oleh Allah. Karena kita tahu Allah lebih paham tentang maslahat kita. Kemudian yang berikutnya lagi di antara adab dikabulkan doa dan sebab yaitu ketika berdoa hatinya hadir, hatinya hadir, bukan hatinya kemana-mana. Termasuk ada pula adalah berdoa ketika senang dan susah. Nah ini penting. Jangan kalau susah aja doa. Kalau senang juga doa. Kita senang ingat Allah, kita susah Allah ingat kita. Kemudian diantara adab berdoa pula jangan meminta kecuali hanya kepada Allah saja. Ya, jangan syirik, jangan menduakan Allah. Jangan pakai perantara-perantara yang dilarang kecuali perantara-perantara yang dibolehkan. Kemudian di antara adab pula adalah tidak mendoakan keburukan. Tidak mendoakan keburukan untuk anak, untuk keluarga, untuk harta dan untuk diri sendiri. Kemudian di antara adab berdoa pula yaitu merendahkan suara tidak teriak-teriak. Ya, Allah Maha mendengar. Allah itu hadir. Allah itu sami'un qaribun mujibun. Maha dekat, enggak usah teriak-teriak. Kemudian di antara adabnya pula adalah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. mengaku di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dan juga mengakui nikmat-nikmat Allah dan mensyukurinya, muji-muji Allah, mensyukuri nikmat Allah. Kemudian hendaklah ketika berdoa tidak memaksa-maksakan, memaksa-maksakan lafadznya doa. Tidak dipaksa-paksakan ya. Benar-benar doa itu keluarnya dari hati. Jangan dipaksa-paksakan sehingga seperti orang membaca puisi. Cara baca puisi enggak, tapi dari hati, keluar dari hati, keluar. Kemudian di antara adabnya berdoa, sebelum berdoa hendaklah kita menyelesaikan kedoliman-kedoliman kita dan bertobat dulu. Ya, bersih dulu dirinya sebelum masuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab berdoa pula, doanya diulang-ulang tiga kali. Rasulullah kalau minta tiga kali, Kemudian di antara adab berdoa pula adalah menghadap kiblat. Di antara adab berdoa pula mengangkat kedua tangan dengan perincian-perinciannya. Kemudian di antara adab berdoa pula adalah kalau bisa punya wudhu dulu dalam keadaan bersuci Kemudian di antara berdoa pula ada berdoa pula. Hendaklah memulai berdoa untuk diri sendiri dulu baru mendoakan orang lain. Nah, ini penting. Jadi doa diri sendiri dulu baru orang lain. Rabbi firli waliwa lidainya walil mukminin. Ya, aku dulu, orang tuaku dan orang-orang beriman. Kemudian bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawasul yang syar'i dengan tawasul yang syar'i yaitu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau dengan amal soleh kita sendiri atau dengan meminta didoakan orang soleh yang hidup dan hadir di depan kita hidup ya bukan mati hadir di depan kita atau dia jauh tapi kita bisa menghubungi dia melalui telepon atau yang lainnya Kemudian yang berikutnya lagi hendaklah mengkonsumsi yang halal, makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal. Kemudian di antara adabnya pula tidak berdoa dengan doa yang dosa dan pemutusan tali silaturahim. Kemudian di antara adab pula supaya doa kita dikabulkan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ada hadis yang mengancam bahwa orang kalau tidak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, dia berdoa Allah tidak mengabulkan doanya. Kemudian di antara adabnya pula menjauhi semua maksiat. Kemudian di antara adabnya pula sebelum berdoa kalau bisa sodakoh dulu. Sodakoh dulu sebelum doa. Dan seterusnya itulah di antaranya. Ya Allah wa'ala bisawab Saya kira mungkin itu dulu aja cukup kalau ada yang mau ditanyakan Fadl Untuk akhwat pertanyaannya Lewat SMS saja Fadl eh, Mengenai ilmu yang bermanfaat ya. Apakah misalkan kita bias, bisanya ilmu misalkan membuat um, bikin film tentang dokumenter sejarah Islam ya. itu apakah termasuk ilmu yang bermanfaat? Iya ilmu yang bermanfaat ya misalnya kita bikin film dokumenter Islam yang mana film itu berdampak baik kepada Islam Tapi juga ceritanya benar Dan tidak masuk dalam yang terlarang Ya mudah-mudahan Itu kan bermanfaat Orang tidak tahu menjadi tahu Sehingga menggeser posisi Laskar Pelangi Iya, kan semuanya sekolah suruh nonton itu Jadi boleh Memang kita ini perlu Kita jangan hanya apa namanya menghancurkan, jangan hanya ngerusak. Tidak boleh film, tidak boleh, boleh. Yang lebih penting adalah kita memberikan alternatif, memberikan solusi. Itu tidak boleh, yang ini aja boleh. Nah itu bagus. Mantul. Bagaimana mengkompromikan antara eh, doa orang yang ini dengan doa pemutusan silaturahim? Misalkan yang menzalimi adalah saudara. Ya. Jadi saudara mendolimi kan? Lalu kita mendoakan keburukan untuk dia. Bagaimana? Jangan. Jangan doa keburukan. Jangan doa keburukan. Karena bagaimanapun juga dia adalah family kita. Yang kita dianjurkan silatur rahim. Bahkan kan pernah kan ada seorang yang lapor ke Rasulullah didolimi oleh saudaranya. Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yakta'unani wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna aliyya qala la in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim matum ta'ala ala dhalik ya Rasulullah saya punya kerabat saya punya family saya nyambung dia dia mutus saya baik dia jahat saya lembut dia kasar Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu betul sikapmu, kamu tidak salah. Ibaratnya kamu taburkan kepada mereka itu abu yang panas dan Allah selalu nolong kamu selama keadaanmu seperti itu. Jadi bukan dibalas dengan kedoliman juga, tidak tetap baik. Ya doakan ya Allah, berilah dia pelajaran untuk supaya dia sadar. Tidak apa-apa. Tapi jangan didoakan kedoliman ya Allah, mudah-mudahan dia tabrakan. Jangan. Itu kalau kerabat family. Tapi kalau orang lain bukan kerabat, bukan family, dolim kepada kita dan kedolimannya pun melampaui batas, maka kita doakan keburukan boleh Dan doa keburukan itu dengan harapan Untuk menyadarkan dia Sebagaimana sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala Ketika difitnah Sudah dijelaskan tetap aja dia fitnah Akhirnya beliau berdoa keburukan untuk orang itu Dan doanya mustajab Ceritanya panjang Ya, kalau keluarga family lebih baik doakan aja mudah-mudahan dia dapat hidayah atau kalau sulit juga hidayah, mudah-mudahan dia dapat pelajaran supaya sadar. Karena biasanya orang itu tidak sadar kalau belum dapat pukulan keras. Telah kena pukulan keras, prok baru sadar. Iya. Nah, tujuannya itu tujuannya bukan pukulnya. Tujuannya adalah setelah terjadinya pukul itu sadar. Ya, pantau kalau ada yang lainnya silakan. atau cukup kalau tidak ada saya kira cukup ya waktunya juga sudah lewat insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا